مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا لأرواح ولي البلدة من عمر هذا المسجد وعبر الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم من رحمة مفرسكم من الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وتوفى وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين آمين اللهم آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Ayat ini menerangkan tentang Isra. Isra yaitu Allah memperjalankan Nabi Muhammad di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj Allah tidak sebut dalam ayat ini. Padahal dalam ahli sunnah wal jamaah Nabi setelah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dimi'rajkan yaitu diangkat Nabi dari Masjidil Aqsa menembus langit sampai ke Sidratul Mun Muntaha. Sebagian orang membuat muskil, membuat syubhat bahwa Mi'raj itu enggak ada sebenarnya. Karena di ayat ini tidak disebutkan Dan kedua, banyak riwayat-riwayat keganjilan kata mereka cuma. Karena di situ dinyatakan Nabi bertemu dengan Allah. Gimana pertemuan dengan Allah secara langsung? Yang kedua ditemu, diceritakan juga Nabi Musa menganjurkan kepada Nabi Muhammad ketika mendapatkan kewajiban 50 waktu sholat untuk meminta keringanan. Turun lagi, disuruh lagi, terus demikian. Masa ada tawar-menawar tentang syariat sehingga menyatakan Mi'raj nggak ada. Menurut mereka. Yang ada Isra. Sebenarnya di ayat ini memang tidak disebut Mi'raj. Cuma dalam ayat yang lainnya, dalam beberapa tafsir, Allah menyebutkan itu. Dalam surat An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah berfirman walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra dan sesungguhnya dia yaitu Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa aslinya. Jadi Jibril itu kadang-kadang berupa sosok manusia gitu. Ini rupa aslinya. Pada waktu yang lain melihat Jibril dalam rupa aslinya ada di Sidratul Muntaha. Di mana letaknya Sidratul Muntaha? Indaha jannatul ma'wa, di dekat Sidratul Muntaha ada surga. Surga yang jadi tempat tinggal. Nantinya kita mudah-mudahan semuanya masuk surga Allah. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha diliputi dengan suatu selubung. Ma zaghal basar wa ma tagha penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ya, Nabi Muhammad melihat kekuasaan Allah yang sangat besar. Ah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidrotul Muntah, kemudian di sampingnya itu ada Jannatul Ma'wa. Di mana letaknya? Dimi'rajkan oleh Allah menuju langit Baitul Ma'mur sampai ke Sidrotul Muntah, Muntah. Ayat ini adalah identik persis dengan apa yang diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi menceritakan tentang Mi'raj. Thumman talaga bi Jibril hatta na'tiya sidratal muntaha faghashiyaha alwanu la adri ma hiya. Kemudian aku pergi dengan Jibril sehingga kami sampai ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warna yang tidak aku ketahui. Asing bagi Rasulullah. Pertama yang dilihat oleh beliau saat itu. Berarti cocok dengan riwayat hadis, bukan berarti tidak ada kecocokan antara hadis dengan Al-Qur'an. Orang itu aja yang belum membaca tafsirnya Al-Qur'an sehingga menuduh nggak ada mi'raj di dalam Al-Qur'an. Hadis yang meneringkan tentang Mi'raj ini banyak sekali, saudara. Kalau kita akan baca penuh, Karena itu hadis tentang Mi'raj ini dinyatakan mutawatir. Dan ketika orang mengingkari eh, hadis mutawatir itu hukumnya adalah wajib diterima. Yufidu al-ilma daruriyah. Artinya pasti hadisnya kalau hadis mutawatir. Kalau ayat Quran sudah jelas mutawatir. Mengingkari ayat Al-Quran hukumnya kah? Kafir. Hadis mutawatir pasti hadisnya mengingkari hadis yang mutawatir itu dikhawatirkan kafir murtad. Sekalipun tidak setegas seperti yang mengingkari ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu Fantahu yang dibawa daripada ajaran Nabi melalui hadis ambil. Jangan ini karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, hanya di hadis, maka kami tidak menerima. Enggak bisa. Wajib diterima hadis itu. Apa yang dilarang oleh Nabi sekalipun tidak disebutkan Al-Qur'an, itu juga harus dihindari. Karena itu kalau ada orang menyatakan hanya Al-Quran, nggak pakai hadis, itu berarti nggak ngikuti Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al hasyr Wa ma'atakum rasul dan apa yang telah dibawa oleh rasul kepada kamu fakhuduhu ambil yang melalui hadis. Wa hakum anhu dan apa yang dilarang oleh nabi fantahu hindari itu semuanya bisa diketahui dari ha hadis. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran toh nggak pakai hadis nggak nurut dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran merintahkan kita juga dengan ha? hadis harus dengan hadis. Ah, karena itu para ulama ahlu sunnah sepakat mengenai terjadinya mi'raj. Cuma mereka berbeda pendapat kapan ya waktunya terjadinya mi'raj. Apakah berbarengan dengan Isra atau Isra Mi'raj itu enggak satu malam. Di waktu yang lainnya, ah, di situ ada khilaf antara ulah antara ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Mi'raj diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raaitu Rabbi tabaraka wa taala." Aku melihat Allah Subhanahu wa taala ada di waktu Mi'raj. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ada di Mi'raj. Sedangkan ada di riwayat yang lain, Siti Aisyah berkata, Man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu melihat Tuhannya berarti bohong. Paham ya? Ini hadis juga sahih riwayat Bukhari. Sebenarnya begini. Ini bukan berarti tidak perselisihan ini meniadakan Mi'raj, enggak. Siti Aisyah itu percaya Nabi itu Mi'raj, tapi enggak bertemu dengan Allah. Enggak melihat Allah. Tapi Ibn Abbas menyatakan tidak bertemu dengan Allah karena ada riwayat itu. Kalau begitu, siapa yang benar? Ah, disinilah ulama ada berbeda pendapat. Menurut kebanyakan ulama, Nabi itu bertemu dengan Allah. Kenapa riwayat Ibnu Abbas itu lebih bisa diterima Masalahnya ketika Mi'raj Siti Aisyah masih kecil. Ketika Mi'raj Siti Aisyah masih kecil. Beliau tadi ini beristihad, berpendapat. Nggak mungkin kalau bertemu dengan Allah. Bukan Nabi yang berkata, tapi riwayatnya Ibn Abbas, Ibn Abbas menyatakan Nabi berkata, Ru'aitu Rabbi. Aku melihat Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau yang pertama itu adalah bukan rangkan sabdanya Nabi tapi pendapatnya Siti Aisyah, tapi riwayatnya Ibn Abbas adalah si Ibn Abbas menceritakan Nabi bersabda bertemu dengan Allah. Uh, ah, disinilah kebanyakan ulama menyatakan bertemu dengan Allah ada di Mi'raj itu adalah terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah berpendapat itu karena dasar ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedangkan Dia Allah dapat melihat segala yang dilihatnya dan dialah Allah yang maha halus dan maha mengetahui. Berarti kan tidak bisa ketemu kalau begitu. Tapi sebenarnya ayat ini bukan menyatakan tidak bisa Allah itu dilihat. La tudrikul absar, Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat oleh pandangan manusia di dunia. Untuk nanti ada di alam yang lainnya, bukan alam dunia tentunya, maka Allah memberikan kekuatan izin mata ini dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah saat itu nanti dalam keadaan terang benderang karena menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung nantinya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana Nabi Musa ketika Nabi Musa berharap untuk dapat melihat Allah. Jadi Nabi Musa ini semakin penasaran Pak. Mendapatkan derajat yang tinggi menjadi kalimullah, manusia yang bisa langsung mendengarkan kalam Allah, begitu nikmat ia mendengarkan kalam Allah secara langsung sehingga dia kepingin ingin menatap Allah, ingin bertemu dengan Allah. Allah. Gambarannya kalau Anda diceritai cerita makanan yang lezat, langsung luwe. Langsung selera, kepingin merasakan. Kalau Anda mendengarkan suara yang halus, kemudian menggambarkan ini baru suaranya, gimana wajahnya ya? Gimana kulitnya? Anda semakin penasaran, ingin menatap. Begitulah Nabi Musa setelah dapat mendengarkan kalam Allah ingin ru'yah, ingin bertemu dengan Allah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani Maka ketika Nabi Musa pada waktu yang telah Allah tentukan dan Allah berbicara kepadanya mendengarkan Nabi Musa kalamnya Allah, maka Nabi Musa memohon, Rabbi arini amdur ilaik. Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku melihat kepadamu. Qala lantarani. Maka Allah menjawab, Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku. Lantarani. Dengarkan baik-baik. Musa, kamu tidak akan melihat aku Bukan lan uro. Aku tidak akan dilihat. Tapi kamu tidak akan melihat kepada aku. Artinya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala membatasi kamu tidak akan melihat aku, eh Musa, hanya kamu tidak dapat melihat aku, itu berarti tidak mustahil Allah bisa mengizinkan selain Nabi Musa untuk melihat. Lain halnya kalau Allah menjawab, lan uro, aku tidak akan bisa dilihat. Paham ya? Karena kitabnya hanya kepada Nabi Musa. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjawab dengan lan uro kepada Nabi Musa, tapi dengan lan taroni. Kamu tidak akan bisa melihat aku, wahai mu, wahai Musa. Disinilah Ah, Al-Ghazi Abu Fadl beliau uh, memakai dalil justru lantaroni itu adalah mengartikan bahwa itu Nabi Musa ailan tutiqa walan tahtamila ru'yati. Kamu tidak akan mampu wahai Musa untuk dapat melihat aku. Bukan berarti tidak itu dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat nanti sekalipun di akhirat. Keliru. Buktinya apa? Karena itu Allah ngasih misal. Setelah itu Allah ngasih misal. Walakinin tur ilal jabal fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat itu gunung yang kokoh, itu yang kuat, wahai Musa, enggak mampu untuk bisa melihat aku karena Allah masih tidak memberikan kekuatan untuk bisa melihat Allah di dunia. Gunung itu kalau memang mampu menerima aku, maka kamu berarti bisa melihat kepada aku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa saigah. Ketika Allah mulai bertajalli ada di itu gunung, pecah itu gunung dan pingsanlah Nabi Musa. Artinya di sini, gunung itu nggak mampu, sedangkan dia lebih kuat daripada kamu, ya eh Musa. Apalagi kamu, kamu tidak akan bisa melihat aku karena kamu tidak mampu masih untuk dapat melihatnya. Ketika nanti di akhirat Allah kasih kemampuan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ah, jadi ayat itu tidak menafikan ru'yahnya Nabi kepada Rasulullah. Karena Nabi bertemu dengan Allah bukan di dunia. Itu yang pertama. Kedua, di dalam ayat di riwayatnya Siti Aisyah tidak menerangkan Nabi berkata, tapi itu istihadnya Siti Aisyah. Ketiga, dalam riwayatnya Ibn Abbas, Nabi menyatakan aku melihat Allah. Keempat, bahwa tidak ada ayat yang menafikan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Artilah tudrikul absar wa wa yudrikul absar itu di dunia, bukan untuk di akhirat. Adapun di akhirat Allah menegaskan wujuhun yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah bakal wajah-wajah akan menjadi terang benderang nanti ketika menghadap kepada Tuhannya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau itu dilihat oleh Nabi Muhammad berarti Allah di mukanya Nabi. Lah kalau sudah di muka berarti nggak ada Allah di belakang. Misal, dengarkan baik-baik. Segala yang dinisbatkan kepada Allah jangan diukur dengan akal. Kenapa? Karena Allah itu adalah bukan teori yang dipelajari, tapi Allah menciptakan ilmu yang dipelajari. Nih, dengarkan baik-baik. Kalau kita mengetahui arah atas, oh atas itu adalah bagian di atasnya kepa kepala. Bawah itu adalah yang setelahnya kah? kaki. Muka itu adalah yang di hadapan wah, wajah. Belakang itu yang di belakang wajah. Kanan itu sebelah tangan kanan kita, kiri itu sebelah kiri kita. Itu kan kita ukurannya. Saya mau tanya, kalau ada semut menempel di atas atap sini, atasnya kita di mana? Atasnya kita yang terusan daripada kepalanya kita. Kepala kita ke atas, itu namanya atas. Tapi bagi semut, atasnya di mana? Bagi semut, atasnya justru di bawahnya yang menurut kita bawah. Kenapa? Kakinya semut menempel ada di esbes atas sana. Lo kan bisa berubah berarti jihad itu. Arah itu bisa berubah kan? Saya menyatakan kanan itu sebelah kanan, kamu yang menghadap kepada sana. Mana kanan? Sana. Loh, berlawanan. Saya menyatakan muka itu sana, belakang itu situ. Tapi kalau kamu yang berhadapan dengan saya, enggak, muka itu sana, belakang di sana. Karena itu arah ini tidak menentukan Tuhan. Kenapa? Arah ini ciptaannya Tuhan. Kalau ada orang menentukan Allah itu dengan arah, itu keliru. Kenapa? Lawang arah diciptakan sama Allah, lah kok Allah ditentukan sama arah. Paham ya? nih? Ya? Paham ya? Contoh yang lainnya. Ada waktu yang sudah berlalu, waktu lampau. Ada waktu sedang, ada waktu yang akan dah datang. Kalau kita sebelum sekarang ini berarti sudahlah lalu kemarin, kemarin lusa, setahun yang lalu. Kan gitu. Sekarang ya ini waktunya kita. Yang belum terjadi, besok, besok lusa akan, akan. Kalau kita menyatakan besok akan. Kalau seka, kalau kemarin kita menyatakan sudah berlalu. Kenapa? Karena ada matahari. Sekarang hari hari apa ini? Malam apa ini? Hah? Malam Rebo ya. Besok matahari kalau terbit jadi apa? Hari apa? Hari Rebo. Eh hari hari hari hari Sabtu. Kan gitu. Kemudian kalau sudah terbenam, berarti berubah jadi malam ming, malam minggu. Kemudian kalau terbit lagi, jadi hari minggu. Terus begitu. Loh, adanya waktu itu, Pak, karena ada matahari yang terbit dan matahari yang terben terbenam. Kan gitu. Berubahnya hari per hari karena ada matahari. Ada matahari. Lah sebelum Allah ciptakan matahari, ono oh, tahari Senin. Orang tak hari Selasa. Loh. Ada malam, ada siang. Hari, waktu yang lampau, waktu yang akan datang, waktu sedang, itu ciptaan Allah. Karena itu kamu jangan mengukur Allah besok, sekarang, yang akan datang. Itu nggak berlaku bagi Allah. Karena itu diciptakan oleh Allah. Oleh Allah. Faham ini maksudnya? Lah, kalau urusan Gimana Nabi melihat Allah, itu bukan urusan kamu. Gimana, itu kan berarti urusannya makhluk. Kapan itu berarti urusannya makhluk. Sampai mana itu urusan makhluk, bukan urusan Tuhan yang kamu ukur. Yang kamu bisa bicarakan, yang kamu bisa bahas. Ah, disinilah dikatakan la yus'alu amma yaf'al wahum Yus Alun Enggak perlu ada yang ditanya tentang apa yang diperbuat Allah. Tapi manusia itu ditanya apa yang ia perbuat. Apa yang mereka perbu, perbuat. Enggak usah tanya. Kenapa? Kapan? Enggak usah. Kalau kepada Tuhan. Karena itu bukan makhluk. Karena itu bukan bukan bukan makhluk begitu. Hmm? Taib. Jadi tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadis. Sebenarnya hadis itu adalah sesuai dengan ayat dan hadis itu memperkuat ayat. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang lebih sehingga siapapun tidak Allah izinkan untuk bertemu dengannya kecuali beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana bertemu dengan Tuhannya, enggak usah Anda bertanya gimana ya? Ada apa gimana tentang Allah ditanya gimana? Bagaimana ya? Sama makhluk sendiri aja kebingungan, sama diri Anda. Anda ini kebingungan kalau ditanya. Enggak percaya. Saya mau tanya, percaya enggak kalau Anda punya akal? Percaya. Bisa nggak Anda menurutkan di mana akal Anda? Di otak. Orang gila punya otak, nggak punya akal. Otaknya gajah sama sapi lebih gede daripada otak Anda, tapi nggak punya akal. Di mana letaknya akal? Anda nggak bisa membuktikan. Ada di sini, nggak bisa. Ada di jantung, orang gila punya jantung. Ada di mana akal? Anda percaya. Membuktikan adanya akal, Anda bisa berpikir. Anda bisa menghitung. Anda bisa mengatur. Binatang nggak bisa menghitung. Satu tambah satu mulai biar tidak jawab. Karena nggak punya akal. Paham ini ya? Baik. Anda yakin nggak kalau tubuh Anda itu ada roh? Yakin. Mana buktinya roh? Ada di mana itu ruh? Bentuknya gimana itu ruh? Bisa. Ukurannya berapa itu ruh? Bisa. Enggak. Kenapa Anda pasrah? Wah, bukan ilmunya kami itu untuk belajar roh. Tapi kami yakini adanya ruh. Bukan ilmunya kami untuk mempelajari akal. Tapi kami yakini adanya akal. Kenapa kalau Allah? Gimana Allah? Di mana Allah? Nah ini kan berarti anda sudah melampaui kemampuan. Mikir makhluknya aja nggak beres, nggak mampu, apalagi mimpi mikir penciptanya. Nah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fillah. Kalau mikir, mikir makhluk Allah. Jangan mikir Allah subhanahu wa taala nggak mampu bukan untuk kamu pikir itu diyakini bukan untuk dipe dipikir begitu baik karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diizini oleh Allah untuk bertemu dengannya, dia harus meninggalkan dua alam. Alamul mulki wa alamul malakut. Fan eh, fa, fa, ah, eh? dalam dibat katakan fan min minal alamin wa ila gabi gausain Nabi saw meninggalkan dua alam dua alam ini masih nggak mampu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan setelah keluar daripada dua alam bertemulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa azza wa jal, subhanahu wa taala. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat itu adalah derajat yang tertinggi. rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Di atas derajat yang dicapai oleh Nabi ketika Mi'raj tidak ada lagi sudah. Kenapa? Di situ malaikat pun belum sampai ke terutbah, ke martabat itu, ke tingkatan itu. Di situ para nabi pun belum ada yang pernah sampai ke tingkatan itu. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW semata. Karena itu sebagian ulama menyatakan malam Isra Mi'raj, malam Mi'rajnya Nabi itu adalah malam teristimewa bagi Rasulullah. Bagi khusus Rasulullah, malam paling istimewa adalah malam Mi'raj. Kenapa? Allah mengizinkan beliau bertemu langsung dengan zatnya. Tapi untuk umatnya Rasulullah, malam yang paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena umatnya Rasulullah di malam itu mendapatkan lipatan pahala yang sangat besar. Khusus untuk Nabi, malam Meroj. Untuk umatnya secara umum, malam Lailatul Qadar. Hah? Ah, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat Isra ini dengan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa? Karena sebenarnya yang disaksikan oleh Nabi itu bukan pemandangan. Yang disaksikan oleh Nabi bukan pemandangan, tapi linuriyahu min ayatina. Laqad ra'a min ayatihil kubro. Yang disaksikan oleh Nabi kebesaran Allah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah nampakkan dalam Isra dalam Mi'raj min ayatihi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dia menyaksikan mengetahui kebesaran Tuhannya, pasti dia akan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdi laila. Taib. Pertanyaan berikutnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan sholat 50 waktu. Kemudian atas anjuran Nabi Musa, mondar mandir meminta keringanan sampai ditetapkan 5 waktu. 5 waktu, asalnya 50 waktu. Ini kok model? Pertama, tawar-menawar antara Nabi dengan Allah. Kedua, kok Nabi Musa seakan-akan menggurui Nabi Muhammad? Memangnya Nabi Musa lebih afdol daripada Nabi Muhammad? Memangnya Nabi Musa lebih utama daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kok menggurui Nabi Muhammad? Benarkah itu? Insya Allah akan kita bahas pada malam Sabtu yang akan datang. Hah? Hadirin sekalian rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, ini Nabi nggak pernah mengadakan Isra Mi'raj. Kok kita mengadakan Isra Mi'raj ya? ya kadang-kadang orang mengadakan Isra Mi'raj itu bid'ah. Saya mau tahu, kita ini bisa tahu ceritanya Isra dan Mi'raj dari siapa? Nabi menceritakan kepada sahabat Sahabat. Tabiin bisa tahu dari pihak siapa? Sahabat menceritakan kepada ta tabiin. Tabiin tabiin bisa tahu dari siapa? Tabiin tabiin menceritakan kepada generasi berikutnya. Terus demikian. Lah kita sekarang umat Islam supaya mengetahui Isra dan Mi'raj, supaya mengetahui kejadian-kejadian Islam yang mengadakan acara ini diberitahu umat Islam. Ini cara untuk memberitahu. Kalau ditepatkan sesuai dengan hari kejadiannya atau yang mendekati hari kejadiannya, tentunya itu akan lebih dihayati, lebih akan dipahami. Lah kalau nggak boleh, bid'ah. Mana yang sunnah kalau begitu? Yang diceritakan berdasarkan hadis, Wan. Yang diceritakan berda, berda, berdasarkan, berdasarkan riwayat dari Nabi Dekang. Kok ente katakan bertentangan dengan Nabi? Loh, anda yang nggak tahu itu loh. Yang nggak tahu itu kenapa ndak mau mendengarkan? Hadiro dengarkan, Anda akan tahu. Dan itulah yang diceritakan oleh Nabi kepada sahabatnya. Itulah yang diceritakan sahabat kepada tabiin generasi berikutnya. Itulah terus sambung menyambung sampai kepada kita semuanya. Karena itu tidak ada yang bid'ah. Yang bid'ah adalah orang yang menuduh diceritakannya Isra dan Mi'raj adalah bid'ah karena Rasulullah juga menceritakan kepada para sahabatnya mudah-mudahan insya Allah kita semuanya tetap menjadi ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita wallahu a'lam